Wahabi sendiri pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, nggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI, MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh itu kan dulu pasti badas zawal. Zaman Nabi mesti badas zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan koblas zawal. Ya karena tragedi al asim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengarin ini. Ya. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu khed. Ya Aisyah garwani Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh dan orang dulu kalau pergi itu suwi. Kata yang di sini dolan Pak Alek Pak Dir atau dino Pak Tang dino apa mana? haji. Jadi Nabi Dawe ngerti. Ini Aisyah had jadi dia tidak bisa tawaf ifadah yo jadi nabi yo tantai nisa tadi kalau khat apa tawaf rata-rata rata-rata enam hari berarti nabi yang ini berapa enam hari ya enam hari ya kaji nabi sahabat jadi ya ikhlas wae wong iku keputusane nabi terus wong limu dhisik nak kan suwi-suwi perkara ini gak ada kendaraan ya sudah nak nginep ning dulur ya suwi mulai ya kesel Makanya wali di bojone akeh kan misalnya wali Cirebon apa ning Surabaya ning Pekalongan rabi. Ning kono tolong wulan, gue ngliwati Bantul rabi. Engko rabi tok ndi Medion rabi. yang bisa wae sampai nih gandeng lah turunan wali mungkin wali di sini. angger gerwong aku turunan wali songo perkarane lu itu memang iya memang Pak Hamka, Pak Hamka sing terkenal. Iku mboten wayo. Niku trauma mereka ibu Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara apa itu wayo haji rasul babe hamka babe apa kancane babah kula zaman modok Mekah hamka anu anak wong alim ane hamka itu dia ini ketua Muhammadiyah tapi di dolano NU mergo hamka di wong nopo alim ya anake wong alim aja haji rasul itu abahnya itu katanya sering dakwah nih pematang si antar nih daerah-daerah Minang, ya, soalnya daerah-daerah sana Minangkabau Eh nak dakwah di desa binaan telung wulan ning kono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya betah betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora ora pokoke ora usah ora usah pokoke ngono model di dhisik ku anggere dakwah ya tambah bojone. Ya kaya sari tuh, tuwa. Nang didi di karwo, Dakwah ning Cina ya mulai ya gowo bojo wae anggere dakwah. Lah saya wong dakwah kan Mergo iso mulai jadi bojone di alasan. Apa alasan rabi wong iso apa? Mulai dadi joko ana mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Ya, ini ini menyangkut nopo? Menyangkut nopo? Zaman. Jadi kalau suwun kalau sampean sidik-sidik sunnah Rasul, pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanallah di sakhorolad. Terus orang sodako orang ini, sodako si sunnah Rasul kurma. Di sini Nabi nak ke uang melarat itu kormo. Jelas hadis sokan Nabi ngekei kormo. aku misalnya orang Indonesia kelaparan, saya tahu tak gulek no kormo, beras itu rasunah Rasul. Kepenung tuh ngilu tapi. nggak ada kan yang bilang gitu. Kue orang Indonesia sudah kok gak apa ber beras tahu duit. Masa kayak memaksakan kormo, mereka di sini Nabi sudah kok ya. Lah nabi yang ngoten. Oh, nabi wong Arab ke Wes Al-Qarni gue jubah. Misalnya suruh kendek keriting mbok sedakoi. Coba. Mosok wong kerja kasar coba cobaan. Mergo dhisik Nabi nang kaya Coba. Jadi ngomong sunnah Rasul ya rada ya rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al hukmu ya duru wujudan wadan. Hukum itu tetap berputar sesuai konteks. Buatan kok hukume rubah buatan konteksnya buatan rubah hukum mboten kata lo. Pas numpak Innova tetap mau subhanallah di sakorolan lana ada senajan to saiki ora ora onto tapi nopo Innova. Karena misalnya misale di dhisik nabi naman ngendikan nih, kowe nak kaji numpak onto ya onto mek imangan. enggak sakake Lah masa kayak misalnya numpak Innova jod marahin nabi. Niki buatan mangan nabi terus abu bensin iki. atau apa deh jadi sunnah Rasul maksudnya itu hukum itu udah usah rubah. Tapi halal sing gawan zaman, gawan tempat itu ora usah mbok jero Faham Paham ya mboten usah Di jero-jero. Jadi, nah engko nek serono ulama nggih kula baleni balik. Engko nek serono ulama iku dunia malah salah kaprah. Ini ku Ka'bah sing gon suci, digo kebanggaane penduduk haram nentang Muhammad mergo ora pengurus napa niki innalillah wa inna ilaihi Saat niki ki ngoten niku ulama Indonesia diarani sepele mau perkara ne ora ulama Mekah Medina padahal ulama Mekah Medina sing goblok ya mungkin birang-birang bodoh ulama Indonesia sing goblok ya birang pirang tetapi disebut ulama lah ulama indah wah mungkin mesti bener ya tapi kadang kan ulama benuman negara kan ciptaan negara ampun repot Paham ya? Kulo ngerasa non niku ninggone hal-hal sing harian. Misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang enggak, macam-macam. Misalnya Naksabandia punya pegangan tiga hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NO bareng Mbak Negoro, NO bareng Mbak Negoro pasane. Pokoknya kena eh songo nopo, songo nopo, jadi paham gitu. Terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istiadat ulama. Oh coba sederhana no. Saalim alim ke Indonesia, ra alim ke Mekah nopo Medina. Ojo sampai Ka'bah jadi kebanggaan sampai melintasi batas nopo hukum. Nggih melintasi batas nopo hukum. Ngeri nak pun ngoten. Kula pun bolak-balik matur. Misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini ini sirik. Oke, kita sepakat salah. Tapi masalahnya kita punya meskipun yang ngomong ini ulama Mekah. Tapi kan kita punya kaidah. Ini ruang tenan biar kita bisa tak korupilah Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena ngelafatkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah kafirno. Mokrono punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau melafatkan itu jadi mukmin. Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah magi-magi. Saya kan ya kenal kan, ulama ulama kan dikenal ya ditanya gitu. Kamane ditakoi. Saya kan sering metu tamu dari Arab. Ya takokane elek tenan pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit rumah sakit itu apa itu apotek apotek nih Indonesia simbolin apa patung apa ulo apotek apa rumah sakit itu simbolin ulo apotek ya aneh ya aneh kan selain apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolin apa ulo mau kodok-kodok ya kena mu aneh simbolin ulo aku gue deh kalau roh ya jadi takok ini gue itu kan patung Bapak, itu kan sirik pokoknya walhasil. Terus aku ya jawab enak. Wah, orang melo gawe kok bos sirik to aku Orang melo gawe kok. bos sirik. Pak Hasim Muzati tahu ketua NU, ora is kondang. Iya tahu takok wong Arab merah iso. Jawabane kados kula akhirnya aku jawab nakal. Takoki tamu kok Arab itu. Pak Hasim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammad Muhammadiyah kampus Muhammadiyah itu banyak. Ada tulisannya Universitas Muhammadiyah dulu. Terus Pak Asim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah Oh iya, yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang nggak ada tulisannya itu milik NU. <laughs> Padahal yang nggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Asim ya tahu yang nggak ada tulisannya nggak mesti milik NU, tapi dia nggak nyongkon, ditakoi ngono kan. Jadi saya pernah ditanya, farmasi saya juga kaget loh kok. Aku lagi sadar loh, iya ada farmasi itu logo ini ulo ya. Kalau ya roda eleksi sidik-sidik lah, pengen kari indah yo, kayak tak iyo. Ya tapi terus saya bilang, apapun itu, mbok mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi, syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh, mbok yo aja milih muni maksiat tak yo kena to didono sithik. Lah saya nggak sepakat sama mereka tuh begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah sirik maksiat, dampun. Kan sirkun, maksiatun, dampun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Ya tapi mereka ketika dia yang ngakui yo. Oh, ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya Bu Ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak ada sirik ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu jangan yang langsung sirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang zambun kan nggak langsung bilang sirkun kan. Tidak bodoni neng pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok jalatun kepleset engko nak kesuwen ya ora kesuwen nak kepleset kan nak kesuwen delok iku.